dalam peristiwa perang Badar tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 70 orang dari orang-orang musyrik yang terbunuh dalam peristiwa itu. Dan 70 orang yang lainnya menjadi tawanan kaum muslimin. Dan di antara 70 orang dari mereka dari kalangan tokoh-tokoh al-musyrikin, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka dikenal sebagai para pemimpin, para penggerak masyarakat Quraisy. Seperti Abu Jahal. Kemudian beliau berkata wa Udbah wa Syaibah ibna Rabi'ah. Utbah Demikian pula Syaibah Ibn Rabi'ah yang keduanya telah terbunuh pada awal peperangan. Demikian pula Al-Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf dia termasuk di antara tokoh yang dikenal di masyarakat Quraisy. Dan Umayyah bin Khalaf ini adalah bekas tuannya Bilal bin Rabah. radhiyallahu taala anhu. Dan Umayyah bin Khalaf ini sama halnya seperti Abu Jahal. Termasuk di antara orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat. Dan sebelum dia terbunuh dalam peristiwa perang Badar, dia telah mengetahui dan dia telah mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahwa mereka akan membunuh Umayyah bin Khalaf. Itu telah diketahui oleh Umayyah. Yang memberitakan kepadanya adalah Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu. Hal itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana sadiqan li Umayyah bin Khalaf bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini ini teman dekatnya Umayyah bin Khalaf Sa'ad bin Mu'adz dia tinggal di Madinah radhiyallahu an Umayyah bin Khalaf tinggal di Makkah namun mereka berdua ini teman baik di masa jahiliyah. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazala ala Sa'd. Umayyah bin Khalaf ini kalau dia berangkat ke Madinah singgahnya itu pasti di rumahnya Sa'ad bin Mu'ad. Saking akrabnya persahabatan mereka berdua. Wa kana Sa'dun idza marra bi Makkah nazala ala Umayyah. Demikian pula sebaliknya. Sa'ad bin Mu'ad apabila berangkat ke Mekah Singgahnya di tempat Umayyah bin Khalaf. Jadi menunjukkan kedekatan mereka berdua. Ya, pertemanan yang demikian akrab di zaman jahiliyah. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam al-Madinah maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tiba di Madinah yakni beliau berhijrah meninggalkan Makkah menuju Al-Madinah intalaqa Sa'dun mu'tamiran maka Sa'ad bin Mu'ad ini jadi setelah kejadian berhijrah Sa'ad bin Muad berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah fanazala ala Umayyah bi Makkah akhirnya dia berangkat ke Mekah seperti kebiasaan dia kalau berangkat ke Mekah sehingga di tempatnya Umayyah bin Khalaf. Faqala li Umayyah maka Sa'ad bin Muadz mengatakan kepada Umayyah Unzur li sa'ata khalwatin la'alli an atufa bil bait Tolong lihat lihatkan untukku waktu yang lowong yang longgar yang memungkinkan aku tawaf di Baitullah di Ka'bah. Fa kharaja bihi qariban min nisfin nahar. Akhirnya uh, Umayyah keluar bersama Sa'ad bin Mu'adz. Dan itu mendekati pertengahan siang hari. Maka pada saat mereka berdua Umayyah dan Sa'ad bin Mu'adz ini sedang tawaf falaqiyahuma Abu Jahlin maka Abu Jahal menemui mereka berdua. Faqala ya Abu Safwan. Maka Abu Jahal berkata kepada Umayyah, "Wahai Abu Safwan." Abu Safwan yakni kunyah dari Umayyah bin Khalaf. "Wahai Abu Safwan, man hadha ma'ak?" Siapa ini orang yang bersamamu? Faqala hadha Sa'ad. Kata Umayyah ini Sa'ad, yani Sa'ad bin Mu'ad. Faqala lahu Abu Jahal, Maka Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Ala araka tatufu bi Makkah aminan?" Wa qad awaitum as-subata wa za'antum annakum tansurunahum wa tu'inunahum." Saya tidak ingin melihat kamu tawaf di Makkah ini dalam keadaan aman. Jadi marah Abu Jahal kepada Sa'ad bin Mu'ad. Saya tidak ingin melihat kamu tawaf di Makkah dalam keadaan aman. Karena kalian telah memberikan perlindungan kepada As-Subah. As-Subah ini jamak dari Sabi. Yang dimaksud adalah kaum muslimin. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengistilahkan kepada kaum muslimin As-Subah. Ini yani orang-orang membawa ajaran baru. Itu makna As-Subah. Kalian telah memberikan perlindungan kepada As-Subah. Dan kalian menyangka bahwa kalian memberikan pertolongan kepada mereka Kalian memberi bantuan kepada mereka. Ama wallahi laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika saliman. Lalu kata Abu Jahal kepada Sa'ad, demi Allah, kalaulah seandainya engkau tidak bersama dengan Abu Sufyan ini, kamu tidak akan kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Nah, ini sudah. Kamu kembali tinggal nama aja. Tidak selamat kamu, kembali bertemu dengan keluargamu. Jadi Abu Jahal mengancam. Maka mendengarkan itu Sa'ad pun tidak tinggal diam. Ya. Faqala lahu Sa'ad maka Sa'ad berkata kepadanya wa rafa'a sawtah alaih. Sambil Sa'ad bin Mu'ad mengangkat suaranya di hadapan Abu Jahal. Ama wallah la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu alayka minhu fariqaka 'ala al-Madinah." Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Demi Allah, apabila engkau mencegah aku untuk melakukan hal ini, tawaf, aku akan mencegah pula kamu." Ya. Dalam keadaan itu adalah perkara yang yang lebih sulit yang akan kamu hadapi yaitu pada saat engkau berjalan melewati Madinah karena mereka Orang-orang Quraisy dikenal sebagai para pedagang. Mereka berdagang menuju ke negeri Syam. Nah, kalau mereka berdagang menuju ke negeri Syam, mereka pasti melewati Madinah. Nah, sehingga Sa'ad bin Mu'ad pun mengancam. Ya, hati kamu. Kalau kamu melarang saya sekarang, saya akan cegat kamu pula. Kalau kamu berangkat melewati Madinah dan ini adalah hal yang sulit bagimu. Nah, ini kata Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Perjalananmu melewati Madinah. Melihat mereka bertengkar ini Sa'ad bin Mu'adz mengangkat suaranya Abu Jahal juga demikian. Maka Umayyah mengatakan kepada Sa'ad, "La tarfa' sautaka ya Sa'ad ala Abil Hakam, sayyidi ahli al-wadi." Jangan engkau mengangkat suaramu wahai Sa'ad kepada Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal ya dia adalah pemimpinnya lembah ini dia adalah pemimpinnya lembah ini nah jadi Umayyah menasehati Sa'ad ketika Umayyah menasehati Sa'ad gantian Sa'ad yang mengatakan kepada Umayyah da'na anka ya Umayyah ya, jangan ikut campur kamu wahai Umayyah Pada gitu. padahal teman dekatnya ini dan angka ya Umayyah, jangan ikut campur kamu wahai Umayyah. Biarkan saya. فوالله demi Allah laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul innahum qatiluk Lalu kata Sa'ad demi Allah aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya mereka akan membunuhmu sambil dia mengisyaratkan kepada Umayyah mereka akan membunuhmu Jadi Sa'ad bin Mu'ad memberitakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengarkan hal itu ketakutan Umayyah. Ya, dia akan dibunuh oleh Rasulullah dan kaum Muslimin. Maka dia bertanya, di Makkah, apakah mereka akan membunuhku di Mekah sini? Kala kata Sa'ad bin Mu'ad, la adri, nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang diberitakan Rasulullah, mereka akan membunuhmu entah di Mekah atau di tempat yang lain. Gak tahu kata Sa'ad bin Mu'ad. La adri. ali lidhalika Umayyah faza'an syadidan. Mendengarkan berita itu sangat ketakutan Umayyah ini. Sangat ketakutan. Falamma raja Umayyah ila ahlihi. Qala ya Umma Sofwan. Alam tarai. Ma qala li Sa'ad. Ketika Umayyah kembali ke rumahnya. Dia bertemu dengan istrinya. Maka dia pun mengatakan pada istrinya, "Wahai Ummu Sofwan, tidakkah engkau mengetahui apa yang dikatakan saat kepadaku?" Kata istrinya, "Wa ma Apa yang dikatakan padamu kepadamu? Qala kata Umayyah, "Za'ama anna Muhammadan akhbarahum annahum qatiliyah." Dia menyangka bahwa Muhammad memberitakan kepada mereka bahwa mereka akan membunuh aku. Lalu aku pun bertanya, di Mekah, apakah di Mekah? Kata saat, lah adri, saya nggak tahu. Nah, jadi dengan berita itu luar biasa. Takutnya Umayyah ini. Akhirnya Umayyah mengatakan, Wallah la akhruju min Makkah. Demi Allah, saya nggak mau keluar dari Mekah ini. Udah ketakutan luar biasa. Baru dapat ancaman. Ya, saya tidak mau keluar dari Mekah. Ini tekadnya Umayyah karena khawatir kalau di luar Mekah diculik, dibunuh oleh kaum muslimin. Falamma kana yaum Badrin maka tatkala tiba di saat-saat peristiwa itu perang Badar itu ketika mereka mendengarkan bahwa kafilah dagang mereka akan dicegat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya istanfar Abu Jahlin annas maka Abu Jahal mengompori, memberi semangat kepada eh, masyarakat Quraisy untuk berangkat, berangkat berperang melawan kaum muslimin. Dan dia mengatakan, yani Abu, Juh eh, Abu Jahal, adriku irakum. Selamatkan kafilah kalian. Fakariha Umayyah ayah khuruj. Ketika itu Umayyah sangat tidak tidak ingin untuk keluar sangat membenci yang namanya keluar karena itu berita yang disampaikan oleh Sa'ad kepadanya. Ketika dia merasa berat untuk keluar, maka Abu Jahal pun mendatanginya. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Ya Abu Sufwan, innaka mata ma yaraka an-nasu qad takhallaft wa anta sayyid wa ahli al-wadi takhallafu ma'ak." Wahai Abu Sufwan, ya, sesungguhnya kamu ini kalau orang-orang melihat kamu, kamu tidak ikut perang bersama kami. Engkau ini kan pemimpinnya masyarakat ini. Pemimpinnya lembah ini. Kalau mereka melihat kamu gak ikut, ya mereka juga tidak akan ikut. Tidak akan ikut berperang bersama. Nah, terus dikompori oleh Abu Jahal. Nah, akhirnya mengalah Umayyah. Akhirnya Umayyah mengalah. Terpaksalah dia bertekad untuk juga berangkat. Sebab kalau dia tidak berangkat akan tinggal pula sekian banyak orang. Nah, maka kata Umayyah kepada Abu Jahal, "Amma tani. Adapun kamu sudah mengalahkan aku ya, dalam dialog, dalam uh, perdebatan ini. Fa wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin bi Makkah. Kalau begitu, demi Allah, saya akan membeli unta yang terbaik di Mekah ini unta yang terbaik di Mekah ini. Kenapa dia membeli unta yang terbaik di Mekah? Hah? Supaya melarikan dirinya lebih mudah. Ya. Begitu lari dari eh, kelompoknya orang-orang kafir Quraisy yang akan berangkat, kalau dia lari kembali ke Mekah itu lebih mudah. Maka dicari unta yang terbaik. Terbaik dalam hal larinya, terbaik dalam hal E, tenaganya, kekuatannya. Ini sudah ketakutan Umayyah. Saya akan membeli unta terbaik di Mekah. Lalu kemudian akhirnya dia pun mengatakan kepada istrinya, "Ya Ummu Sofwan, jahizini." Wahai Ummu Sofwan, ayo persiapkan keberangkatanku. Kata istrinya, "Hei Abu Sofwan, waqad nasita ma qala laka akhuka al-Yathribi?" Apa kamu sudah lupa apa yang dikatakan oleh saudaramu orang Madinah itu? orang Yathrib itu. Qalalah, enggak. Ya. Saya tidak lupa ucapannya itu. Ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariban. Saya tidak ingin berangkat bersama mereka kecuali dekat-dekat saja. Ya, kecuali dekat saja. Ini yani sudah keluar Mekah sedikit, melihat mereka sudah akan berangkat, wah ini kembali. Ya, maunya kembali, tidak ikut mereka. Nah, Falamma kharaja Umayyah, maka tatkala Umayyah keluar, akhadha la yanzilu manzilan illa aqala ba'irah. Tidaklah dia singgah di satu tempat melainkan dia mengikat untanya. Maksudnya dia mengikat unta, untanya supaya gak pergi. Kapan dia punya kesempatan untuk untuk apa? E, melarikan diri tanpa diketahui oleh yang lainnya, nah, itu akan dia lakukan. Itu maksudnya. Dia ingin lari sembunyi-sembunyi. Namun ternyata nggak ada kesempatan. Falam yazal bidalik. maka terus melakukan perjalanan-perjalanan sampailah dia di di Badar hatta qatalahu Allah azza wajal bi Badar sampai kemudian Allah membunuhnya dalam peristiwa perang Badar itu. Ya, akhirnya seperti itulah keadaan. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa uh, pada asalnya Umayyah bin Khalaf ini jadi tawanan tawanan yang dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Namun ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu an melihat Umayyah ini, maka Bilal berteriak sambil dia mengatakan, "Wallahi la najautu indaja, Demi Allah, saya tidak akan selamat kalau orang ini selamat. Saya tidak akan selamat kalau orang ini selamat. Ya, maksudnya Umayyah. Ya, maka dia berusaha untuk e, membunuhnya, namun Abdurrahman berusaha untuk menghalanginya. Akhirnya Bilal bin Rabah memanggil orang-orang Ansar dari para sahabat untuk mendatangi Umayyah. Nah, jadi rombongan mereka mendatangi Umayyah lalu kemudian Umayyah pun dibunuh dan tidak diketahui secara pasti siapa di antara mereka yang yang membunuh Umayyah bin Khalaf secara langsung dalam peristiwa itu. Walhasil matilah Umayyah bin Khalaf. Naam. Fa'amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu al qalib. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka ya untuk me menggiring mereka, membawa mereka ya orang-orang yang mati dalam peristiwa perang Badar dari orang-orang musyrikin fasuhibu al qalib. Lalu mereka pun diseret dan dimasukkan ke dalam uh, al-qalib, sumur-sumur yang ada di sana. ثم وقف alaihim قليل وقف عليهم lailan lalu kemudian di malam hari beliau berdiri melihat mereka fabakkatahum wa qarra'ahum lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bakkatahum wa qarra'ahum yang dimaksud bakkatahum tabkid, yakni apa e, mengucapkan kata-kata yang membuat ya, e, apa seperti mengucapkan kata-kata kapok gitu loh terhadap mereka. Nah, rasakan apa yang kalian lakukan, rasakan apa yang kalian perbuat. Itu maksudnya tabkid dan takriya. Eh, ini mengucapkan kalimat-kalimat yang yang apa? menghinakan mereka. Nah, faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bi'sa ashiratun nabi kuntum li nabiikum Sejelek-jelek kerabat Nabi adalah kalian terhadap Nabi kalian. Kadzabtumuni wa saddaqani nas Kalian telah mendustakan aku sementara manusia membenarkan aku. Wa khadaltumuni wa nas Kalian telah menghinakan aku sementara yang lain memberikan pertolongan kepadaku. Wa akhrajtumuni wa awani nas Kalian mengeluarkan aku dari kampung halamanku sementara kaum muslimin manusia yang lain mereka justru memberikan perlindungan kepadaku. Thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsati thalathan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, menetap atau tinggal di di medan Badar tersebut selama tiga hari. Tiga hari, tiga malam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin thalatha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uh, membiarkan mayat-mayat yang terbunuh dalam peristiwa perang Badar tersebut selama tiga malam. Setelah tiga malam, thumma atahum faqama alaihim fanadahum. Lalu setelah itu Nabi mendatangi mereka dan berdiri di hadapan mereka Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak di hadapan mereka sambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Abu Jahal bin Syam, Ya Umayyah bin Khalaf, Ya Uthbah bin Rabi'ah, Ya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog dengan orang-orang yang mati yang ada di hadapannya. Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Uthbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, Alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Bukankah kalian telah mendapati apa yang Rabb kalian janjikan kepada kalian? Itu benar? Fa inni qad wajadtu ma wa'adani Rabbi haqqa. Sesungguhnya aku telah menemukan apa yang Rabbku telah janjikan kepadaku yang merupakan kebenaran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka Nah, rupanya ini didengarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka. Maka Umar pun bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, kaifa yasma'u wa anna wa anna yujibu wa qad jayyafu?" Bagaimana mungkin mereka mendengarkan wahai Rasulullah? Dan apakah mereka mampu menjawab? Sementara mereka ini sudah dalam keadaan bangkai. Mereka sudah mati. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadih." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Tidaklah kalian ini lebih mendengarkan daripada mereka terhadap apa yang aku ucapkan. Artinya, sebagaimana engkau mendengarkan ucapanku, mereka juga semua mendengarkan ucapanku. Meskipun mereka mati. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu. Akan tetapi mereka tidak mampu menjawab. Nah, akan tetapi mereka tidak mampu menjawab apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan kepada mereka. Ini jadikan dalil oleh para ulama bahwa eh, orang-orang uh, yang mati ya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka mendengarkan maka mereka mendengarkan. Namun asal hukum orang yang mati mereka Eh, tidak mendengar ya innaka la tusmi'ul mauta sesungguhnya engkau tidak mampu memperdengarkan kepada orang-orang yang mati itu asal hukum orang mati tidak mendengar akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka mendengarkan maka mereka mendengarkan seperti dalam kejadian ini mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka sebagai bentuk tabkid dan taqrir agar kemudian mereka semakin terhinakan. Thumma amara bihim fasuhibu. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mereka ini diseret faulqu fi qalibi badrin. Lalu kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang ada di Badar tersebut. Ini ma'asyiral rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله